Siang hari ini khatib mewasiatkan pada diri khatib sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita didekatkan kepada surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur sejak lahir, sejak kecil kita sudah memeluk agama Islam. Agama yang esensinya adalah nasihat. Agama yang mewajibkan seluruh individunya, individu pemeluknya untuk melakukan dakwah, mengajak kepada dirinya sendiri dan kepada saudaranya serta masyarakatnya, terlebih keluarganya untuk kembali kepada Islam kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian kata Allah adalah umat terbaik yang ditugaskan untuk manusia di muka bumi ini menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan adinu an nasihah. Agama adalah nasihat. Rasulullah menyampaikan dalam kesempatan yang lain, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa yang kau dapat dariku meskipun hanya satu ayat saja. Ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk berdakwah tidak hanya dimiliki dan diemban oleh para ustadz, para kiai, para ulama, tapi juga bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia yang menyatakan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kita semua yang hadir di masjid ini memiliki kewajiban berperan sebagai dai, sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dai adalah orang yang mengajak, bukan yang menghakimi. Nah, nujuat kita semua adalah pendakwah. Orang yang hanya mengajak. Walaysa al-qudat, bukanlah hakim yang memfonis. Tugas kita adalah mengajak pada surga, bukan memfonis bahwa diri kita layak masuk surga. Kita adalah doa yang mengajak manusia agar menghindari neraka, bukan orang yang memfonis laksana hakim bahwa Anda masuk neraka. Nahnu duat walaisal qudar. Ada setidaknya enam kode etik yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menunaikan tugas kita untuk berdakwah menuju rahmatan lil alamin. Apa saja kode etiknya? Pertama, kode etik dalam berdakwah pada kita semua adalah kita harus konsisten satu kata dengan perbuatan. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melaksanakan apa yang dituangkan dalam Al-Quran. Akhlakuhu akhlakul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Nabi adalah akhlak Quran. Dia yang pertama kali mencontoh dan dia yang pertama kali menyeru. Maka amat murka, amat besar kemarahan Allah apabila kita hanya menyampaikan saja tapi tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Dalam bahasa Arab marah itu bisa ghadabun, bisa suhtun, bisa maktun. Ghadabun itu hanya marah saja. Kalau suhtun murka, kalau maktun itu murkanya murka. Maka dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala memarahi kita yang suka bicara saja tanpa omongan. No action talk only. Hai orang-orang yang beriman kata Allah. Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa engkau hanya bicara saja tanpa melaksanakan? Dilanjutkan di ayat berikutnya, kaburo maktan. Maktan itu sudah murkanya muka ditambah kaburo, Amat besar kemurkaan besar Allah. Kalau engkau hanya menyampaikan saja tanpa melaksanakan. Maka kita sebagai kaum muslimin kalau ngucap laksanakan. Berani menyuruh anak sholat lima waktu, kerjakan sholat lima waktu. Berani menyuruh umat untuk menghindari riba, jangan pakai akad-akad yang ada ribanya di situ. Berani melarang merokok, mulai dari kita untuk tidak merokok. Satu kata dengan perbuatan. kode etik yang kedua dalam dakwah Islam ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada kompromi dalam hal akidah dan ibadah. Gak ada ceritanya orang Islam demi berdakwah kepada orang non-muslim. Lalu kita berkompromi, melakukan dialog, melakukan persamaan dengan cara kita datang ke gereja, mendengarkan kebaktian mereka. Lalu kita mengajak kaum Kristen atau non-muslim lainnya datang ke masjid mendengarkan khutbah Jumat. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kompromi dalam akidah. Tidak ada kompromi dalam ibadah. Dalam muamalah boleh-boleh saja kita bertransaksi dengan orang Yahudi sekalipun. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Tapi dalam akidah dan ibadah tidak ada kompromi. Kaum kafir Quraisy pernah melakukan negosiasi dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, ayo saya sudah capek berdakwah denganmu. Mari kita berkompromi saja, berdamai saja. Kami beribadah seperti ibadahmu setahun, lalu engkau ikut seperti ibadah kami menyembah berhala setahun. Siapa tahu kalau ada kebenaran di agamamu, kami dapat kebenaran selama setahun. Dan siapa tahu kalau ada kebenaran di kami, engkau dapat kebenaran dari kami setahun. Turunlah surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud engkau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Diulang sampai dua kali. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tidak ada. Pernah anak mahasiswa IAIN dalam rangka persamaan agama datang ke kebaktian kaum Nasrani. Tidak pernah dicontohkan oleh Allah. Dan tidak ada maslahatnya di situ. Dialog boleh saja dalam hal muamalah. Tapi akidah dan ibadah tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kita menghargai mereka dengan tidak mengganggu, bukan dengan mencari persamaan-persamaan. Dua. Kode etik yang ketiga adalah kita tidak boleh mencerca dan menghina Tuhan agama lain. Kita nggak boleh menyatakan dan menghina, mengejek, mencerca, memaki-maki Tuhannya agama lain. Rasulullah dilarang oleh Allah dalam Al-Quran untuk mencerca sembahannya agama lain. Kenapa? Karena kalau kita coba mencerca Yesus misalnya, mencerca Buddha misalnya, maka mereka akan kembali mencerca Allah sebagai Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi Faisubbullah adwan bighairi ilmin. Hei, janganlah engkau sekali-kali mencerca sesembahan agama lain. Karena mereka akan kembali mencerca Allah sebagai Tuhanmu tanpa ilmu. Sesemangat apapun kita beribadah, sesemangat apapun kita berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Islam, pantangan kita tidak boleh mencerca Tuhan agama lain. Kita hargai mereka dengan tidak ikut-ikut mereka, tapi juga jangan sekali-kali menghina agama lain. Dulu zaman saya masih muda, masih sering ada candaan-candaan misalnya Yesus Kristus bersabda di padang pasir yang luas, yang aus, yang aus, yang aus. Tidak boleh. Tidak ada penghinaan untuk Tuhan selain agama Islam. Karena kalau kita teruskan penghinaan itu, mereka juga akan menghina agama kita, menghina Tuhan kita karena kelakuan kita. Termuat dalam surat Al-An'am ayat 108. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada kode etik yang keempat dari enam kode etik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama mulia ini tidak pernah melakukan diskriminasi tidak pernah melakukan pilih-pilih jamaah, tidak pernah melakukan kategorisasi jamaah, nggak boleh. Ada ustadz yang melakukan spesialisasinya ustadz kantoran, nggak boleh. Ada yang spesialisasinya pejabat. Ini dai bukan dokter, nggak boleh kita diskriminasi. Ayo pengajian di kantoran masuk, majelis taklim ibu-ibu masuk, anak-anak TPA mau ngaji pada kita ambil. Tidak ada diskriminasi dalam dakwah. Enggak boleh kita pilih-pilih meskipun itu adalah strategi. Nabi Muhammad SAW pernah dua kali dimarahi dalam Al-Quran. Anda bisa cek di surat Al-An'am dan surat Abasa. Ada dua orang kafir Quraisy saat itu. Dalam sejarah Nabi pernah diceritakan. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh dua orang kaum kafir Quraisy namanya Akro bin Habis dan Ujainah bin Hisin tokoh Quraisy ternama orang kaya orang terpandang mereka mau mendengarkan dakwah Nabi Muhammad hai hey Muhammad kami mau mendengarkan dakwahmu tapi dengan syarat kami nggak mau digabung dengan jamaahmu yang sudah ada yang miskin-miskin itu saya mau datang ke majlismu ya Muhammad, tapi tolong itu Bilal bin Rabah usir dulu. Tolong itu Ammar bin Yasir usir dulu. Tolong itu Salman Al-Farisi usir dulu. Karena kalau kami gabung satu majlis dengan mereka, turun martabat kami Muhammad. Nabi Muhammad pikir-pikir. Oh, menarik juga nih. Kalau saya berdakwah kepada dua orang pembesar itu, insya Allah pengikutnya, kaumnya, pegawainya, keluarganya akan masuk. Efeknya lebih besar. Nabi Muhammad hampir saja menandatangani perjanjian untuk berdakwah dengan mereka, tetapi ditegur oleh Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 52, Allah menegur Nabi Muhammad, "Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashyi yuriduna wajhah." Hai Muhammad, jangan sekali-kali mengusir hamba Allah yang berniat untuk mendekatkan diri kepadanya di siang hari dan malam hari. Maka perjanjian itu dibatalkan. Nabi Muhammad menolak tawaran kaum kafir Quraisy itu. Meskipun secara strategi benar, meskipun secara logika benar, tetapi Allah tidak suka dengan dakwah yang diskriminatif. Dalam surat Abasa wa Tawalla, Nabi Muhammad pernah ditegur ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di kalangan pembesar kaum kafir Quraisy. Datang seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang agama. Nabi Muhammad tidak mendengarnya. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Nabi Muhammad tidak mendengarnya. Kenapa? Karena dalam pikiran logika manusia Nabi, ini ada orang yang lebih luas pengaruhnya maka saya harus mendahulukan dua orang ini. Saya harus mendahulukan pembesar Quraisy ini daripada orang buta itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka amma man istaghna fa anta law tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah telah berpaling dan bermuka masam Nabi Muhammad Ketika datang padanya seorang buta yang ingin sekali membersihkan dirinya. Sementara orang Quraisy yang memang sudah merasa cukup nggak mau mendengarkan lagi. Kenapa engkau begitu bersemangat? Sementara orang yang datang cepat-cepat ber, ber, bergegas untuk mensucikan dirinya, engkau berpaling, kalah. Jangan sekali-kali seperti itu. Jadi para hadirin sekalian, dakwah tidak boleh diskriminatif, meskipun itu bagian strategi tidak bisa. Siapapun yang mau belajar agama, ayo. Siapapun mengundang, ayo. Siapapun yang minta nasihat, ayo. Tidak boleh kita pilih pilih jamaah. Nabi Muhammad saja ditegur, apalagi kita. Kode etik yang kelima adalah dalam berdakwah, kita sebagai dai, kita semua sebagai dai, tidak boleh kita meminta imbalan. Prinsip para nabi dalam berdakwah sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, prinsipnya wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Sungguh saya tidak pernah meminta imbalan. Imbalanku adalah pahala di sisi Allah. Yang digaris bawahi adalah tidak boleh meminta. Sementara menerima, para ulama terbagi tiga pendapat. Kaum Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan bahwa menerima imbalan akibat berdakwah haram hukumnya. Sementara Imam Ash-Syafi'i dan Imam Malik menyampaikan bahwa ada dua kategori. Kalau imbalan itu diperjanjikan di awal, ada ustaz minta kontrak dulu misalnya sebelum saya datang ke sini, saya honornya 18 juta misalnya. Maka itu haram hukumnya. Ada penceramah, ada manajemennya misalnya begitu panitia mengkol manajemennya disampaikan, ini mohon maaf honornya secara prosedur 8 juta satu jam, haram hukumnya. Menurut Imam Ash-Syafi'i rahimahullah, kalau diperjanjikan haram, tetapi kalau tidak diperjanjikan halal. Ada pula ulama lain yang menyampaikan bahwa mau diperjanjikan, mau tidak tetap halal. Kenapa? Karena ada effort di situ. Maka saya khotib lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Kalau diperjanjikan haram, kalau tidak diperjanjikan halal. Karena kita tidak meminta imbalan tetapi menerima dan itu tidak diperjanjikan. Prinsip para nabi, "Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah." Ketika ada sahabat yang diminta oleh satu suku untuk mengobati kepala sukunya, lalu dirukyah dengan menggunakan basmalah dan al-fatihah, sembuh didakwahi lalu mereka kemudian memberikan kambing pada sahabat itu. Sahabat itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil kambing yang diberikan oleh suku tersebut?" Silakan makan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kode etik yang terakhir adalah tidak menyampaikan hal-hal yang tidak dikuasai. Kita sebagai dai harusnya tahu diri kalau kita nggak ngerti tentang hukum waris, lalu ada yang bertanya tentang waris, sampaikan bahwa saya tidak tahu. Kita harus tahu diri kalau kita nggak ngerti ilmu hadis, lalu ada orang bertanya kepada kita tentang ilmu hadis dan kita tidak menguasainya, jangan sok tahu. Ada hadis Nabi padahal maudhu palsu. Lalu orang bertanya pada kita, "Hei, apakah hadis yang bunyinya hubul watan minal iman sahih?" Kita tidak tahu ilmunya kita sampaikan sahih, gak boleh. Karena hadis itu sebetulnya maudhu'. Ada orang bertanya, bagaimana hadis tentang lamu ini ibadatun? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Apakah ini soleh? Lalu kita jawab soleh, dosa. Karena sebetulnya itu hadis maudhu'. Hadis palsu. Setelah dilakukan tahrij hadis itu palsu, Pak. Maka kita yang enggak tahu jangan sekali-kali sok tahu karena ada ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ngomong hadis padahal bukan, ngomong kata-kataku padahal itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka nanti. Maka kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu, sampaikan saja tidak tahu. Bukankah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab yang dibukukan dalam hadis Arba'in nomor 2 ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam dijawab bisa. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman bisa dijawab. Ditanya tentang Islam bisa. Tetapi pertanyaan keempat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anis saah." Hai Muhammad, kabari aku tentang hari kiamat. Nabi Muhammad menjawab dengan jujur, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, yang bertanya. Nabi Muhammad jujur, saya tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi Muhammad tidak gengsi bahwa dia tidak tahu. Lalu malaikat Jibril meralat pertanyaannya. Akhbirni an amaratiha. Kalau begitu tunjukkan aku, kasih tahu aku tentang ciri-ciri hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad dengan lancar menjawabnya. Salah satu ciri kiamat adalah ketika orang-orang yang bertelanjang dada, nggak pakai sendal, tetapi berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi. Hadisnya sahih. Tanda hari kiamat adalah kalau ada seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Banyak sekarang anak perempuan bekerja, wanita karir menganggap ibunya sebagai budak, mengasuh anaknya tanpa dibayar. Bukankah itu mirip budak? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad tidak pernah sok tahu, tapi Nabi Muhammad begitu ditanya langsung dijawab. Kenapa? Karena ada ancaman juga bagi dai yang padahal dia tahu, tetapi ditanya dia nggak mau jawab karena mungkin gak dikasih honor, karena mungkin capek, karena mungkin nggak efek pada ekonomi dia, maka itu juga dilaknat oleh Allah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu agama, tapi dia tidak mau jawab. Tapi dia menyembunyikannya. Uljima bilijami nar. Maka dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Na'udzubillah min Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.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 العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وعافية في الجسد